Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam tapi nanti kita kembalikan ke Quran. Menurut Quran dan al hadisnya gimana? Nah, seperti yang kuliah-kuliah di Yayen, di Win ya sekarang atau di Universitas Al Azhar, Kairo, Umbul Kuro, itu semua mereka kan ibu-ibu kalau lagi datang tamu tetap belajar. Nah itu. Jadi untuk belajar diperkenankan. Untuk yasinan ya dengerin aja ya. Baik, dilihat indeks Qur'annya halaman 211 biar sama ya. Nah, Ibu dan Bapak indeks Qur'annya ini ini eh, saya pilihkan yang paling murah ya mungkin dibanding buku-buku ini. Yang lain tebal itu harganya lumayan, ini hanya 15.000. Hanya hanya tapi karena kita pah ininya ya, manfaat yang didapat. Itu. Dan ini sudah ada tema-temanya. Kalau yang biru laut itu bagus, tapi di sini lengkap nomor-nomornya aja. Gitu ya. Kalau di sini sudah ada tema-temanya ditulis sama seperti yang 99 jam tematik yang harganya 99.000 ribu hampir 100 ya. Ini 15.000 lebih cukup lumayan lah. Jadi ibu dan bapak silahkan didapat nanti warnanya merah ya, merah dan hijau ini hijau-hijau apa ini? Hijau hijau tua itu ya. Nah, ini silahkan kalau susah sulit datang ke talim hari ini ada di talim ya. Gitu. Saya hanya membantu aja karena susah kadang-kadang mencari buku ini. Bagus ya. Coba ibu dan bapak silahkan dipersiapkan. Kalau memang pun ingin mencatat silahkan. Dicatat, siapkan setiap Sabtu Minggu, siapkan pulpen dan bukunya. Baik, tema kita masih Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. M. Nah, di halaman 211. Di sini yang pertama adalah Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah. Maksudnya hidayah itu urusan Allah. Makanya tatkala pamannya belum masuk Islam dan yang lain-lain, Allah menegur Nabi Rasulullah kan, hidayah itu bukan urusan kamu Muhammad, tapi urusan aku. Kamu itu hanya tugasnya ngajak aja, dakwah aja. Nah, tentang ini ya, temanya Nabi Muhammad tidak mampu memberi hadiah. Hidayah, bukan hadiah, hidayah. Bisa dilihat surah Al-Qasas. Sudah? Surah Al-Qasas ini ada nomor suratnya 28. Nih, terjemah nanti kalau ibu dan bapak masih belum jelas bagaimana cara mencarinya silahkan datang ke ta'limnya kami beritahu. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Karena ada beberapa yang nggak ngerti cara nyarinya. Eh, dengan nomor lebih enak. Kalau terjemah Departemen Agama atau ada yang yang saya pegang ini Quran biar sama boleh juga. Ini Qurannya apa ininya? Quran ini Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan Terjemah. Ini bagus juga. Ini ya. Tapi sama mengacu ke Departemen Agama juga. Sudah ketemu surah ke-28. atau Al-Qasas ya. Surah ke-28 ayat ke-56. Pelan-pelan ya nyarinya ya. Tuh 56. Biar ibu juga bapak tidak kesulitan. Nah, ini nanti digaris bawahi bila perlu di stabilo. Diwarnai gitu ya ayat ke-56. Jadi intinya kita ingin belajar sedikit-sedikit memahami Al-Qur'an dan belajar membaca. Ibu dan Bapak di rumah juga bisa menirukan membacanya. Sudah ada surah ke-5 eh, surah ke-28 Al-Qasas ayat ke-56. Ada kan? Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Ini dari atasnya juga ini bagus ya. Ini ada doa malah. Dari mulai ayat eh, 40 54 ada di situ ada robana itu. Ro, uh, eh, 53 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina. Innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم nah ini amal kamu amal buat kamu amalku buatku ini وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين tahdi man ahbabta من Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. kita lihat terjemahnya ya nah, apa katanya nih dari ayat 56 nih hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat memberi taufik kepada hambanya untuk beriman Tuh. sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ini kan bagaimana pamannya Nabi ini membantu perjuangan Rasulullah kan. Ada beberapa hikayat katanya akhirnya masuk Islam. Tapi ada beberapa hikayat sampai akhirnya tidak masuk Islam. Kan itu eh, Rasulullah sayang dengan pamannya itu kan. Karena pamannya juga sayang sama sama keponakannya ini. Ya, itu kan. Nah, jadi sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. itu Ayat sebelumnya kan yang lima-limanya dilihat. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ini Kadang-kadang bisa dipahami, kadang-kadang enggak. Nah ini nanti perlu penafsiran. Tapi yang, yang penting ayat 56-nya dulu ya. Ini. Kemudian masih tema kita tentang Nabi Muhammad karena berhubungan dengan maulid Nabi kan banyak. Ada juga pertanyaan apakah maulid itu sunnah apa bid'ah nanti disampaikan ya. Itu. Jadi silahkan saya sampaikan dalilnya ini ini, ini ibu dan bapak yang yang menyimpulkan. Begitu. Kita kayak di kuliah aja. Belajar perbandingan mazhab, mazhabul arba Menurut Imam Syafi'i begini, Imam Maliki begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini. Jumhur ulama. Nah, e, nanti Qur'annya ini, hadisnya ini. Itu kita jangan saling menyalah-nyalahkan, yang penting dalilnya mana gitu. Itu oh dalilnya ini mana? Menurut hadisnya ini, menurut Qur'annya ini. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak mengaku uh, sebagai malaikat. Ini bisa dilihat di surat Al-An'am. Bisa dilihat surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini surah ke-6. Ya, surah ke-6. Pak Hari saya mah pengen indeksnya aja. Iya, memang ini sebetulnya belajar sambil sore-sore gitu ya daripada dengerin gosip-gosip murahan kan sekarang di TV-TV tuh gosip aja. Padahal ya Allah ya Robi kalau kita tidur malam, malam itu sudah ditutup aib kita. Besok tuh jangan dibuka lagi, ini dibuka lagi, dibuka lagi didengerin orang banyak. Allah Robi, Masya Allah ya. Makanya tak henti-henti di, di negeri ini ujian karena itu tadi banyak kemaksiatan-kemaksiatan terjadi ya. Allah Akbar. Ya, bagaimana ya minimal ibda binafsi diri kita dulu ya. Gitu. Ya, sambil kita perlahan Quran pusakum wa ahlikum naro dakwah kita. Dakwah pribadi dulu, lingkungan, keluarga sekitar. Sudah ketemu surah ke-6 ayat ke-50. Nih, nanti kan waktunya tidak banyak nih kita. Ibu nanti silahkan Bapak nyari sendiri. Sudah ketemu surah ke-6 ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلي gitu kalau hurufnya bertasjid ilai la yusjanan kalau nun ditahan malahan kalau huruf gunah kan قل هل a'ma wal basir afala tatafakkarun Apa katanya artinya? Coba lihat terjemahnya ya. Halaman ayat ke-50. Tuntunan-tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbedaharaan Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Nih, hmm, Nabi bukan malaikat. Nabi tidak tahu apa yang yang gaib, apa yang akan terjadi besok tidak tahu. Ini memberikan gambaran. Manusia jangan suka sok baru punya ilmu sedikit. Iya, si Anu akan begini, si Anu akan begini ngeramal. Akhirnya bohong juga. Makanya hati-hati. Jangan percaya dengan ramalan. Nah, karena kalau percaya dengan lamaran ramalan. Ya, ramal meramal bukan lamaran ya. Meramal. Itu 40 hari ibadah kita tidak diterima. Musyrik perbuatannya. Ya. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Hati-hati. Gitu. Iya kan? Pak Harto akan meninggal usia 90 sekian. Ternyata Nah, ini kan bohong semuanya. Hati-hati ya, jangan percaya dengan ramalan-ramalan silakan catat nomor telepon handphone Anda berapa nanti akan saya ramah Nah, hati-hati. <laughs> itu nasib ada ditentukan oleh nomor ponsel Anda. Apa seperti itu? Itu. Itu orang-orang Cina seperti itu biarin aja mereka kan beda keyakinan dengan kita. Orang Islam tidak boleh gitu ya. Nabi aja tidak tahu apa yang terjadi besok. Nabi gitu loh. Kau tahu tiba-tiba uh, saat diberikan dalam perjamuan Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita menyuguhkan kambingnya ada racunnya. Kok Nabi tahu? Ada wahyu turun <laughs> gitu ya. Jadi Allah. Hati-hati Muhammad di situ ada di, di tenggorokannya ada ini ada racunnya. Tahu karena dikasih tahu oleh Allah melalui wahyu. Gitu. Memang ada orang-orang tertentu dikasih tahu oleh Allah ada kelebihan. Ya, tapi tidak semua ini mah dikit-dikit itu ya ngeramal ini begini begini begini sombong banget gitu. Dilihat ya. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-50. Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Ini Bu Yayu sudah dicatat, Beresti, Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya enggak lah. Ya. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya beda. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Tamsil ini per permisalan. Nah, kita yakini saudara-saudara kita yang tunanetra itu diberikan kelebihan. Dia dikasih uang aja. Oh ini 50 ribu. Oh ini 1000. Tahu gitu. Tapi kan beda. Pak Hadi itu ya eh, jamaah kita di proklamasi situ eh, kadang-kadang di jalan itu tiba-tiba cemplung masuk ke sungai gitu gitulah tapi dia memiliki kelebihan itu kita akui apakah sama orang yang melihat dengan orang yang nggak melihat itu ya nih Mas Irfan Dek Putri udah bangun ya Pak Fauzi ini kemarin alhamdulillah tumben ya di Depok banyak bapak-bapak kemarin biasanya ibu-ibu mayoritas kemarin bapak-bapak banyak sekali karena waktu libur kali ya itu Gitu. Kemudian Nabi Muhammad tidak kikir menerangkan yang gaib. Dilihat di surat At-Takwir. Nih. Ya, saya hanya sebagai perangtang nih ya. Dan nanti cari sendiri. Mudah kok. Yang penting indeks Qur'annya dimiliki dan dibaca. Jangan jiro, habis ngaji ditaro, ya dibaca lagi. Coba dilihat. Nah, surah ke-81 cara carinya nanti kalau nggak nggak bisa nanti belajar ya di, di taklim bagaimana cara mencari ayatnya yang lebih mudah ayat takwir surah ke-81 ayat ke-24 kita ngaku jadi orang Islam tapi Quran tidak jadi pedoman gimana gitu kan harus pintar bahasa Arab, pintar ini, pintar ini. Betul, kalau ingin jadi mufasir begitu. Kita kan bukan jadi mufasir. Ya, perlahan-lahan eh, ingin jadi mufasir tapi kan jadi orang yang ahli tafsir itu kayak Pak Koresiab atau Pak Qasim Nursah, ya itu ilmunya lah harus luas gitu ya. Ini mah kita hanya ingin memahami di Quran ini ini isinya apa. Kalau nggak ngerti nanti kita tanya tafsir gitu ya. Makanya beli tafsir Ibnu Katsir, mulai tafsir Jalalain, tafsir Al sabuni tafsir Al-Misbah. Sekarang ada lagi tafsir Imam Syafi'i. Ah, Masya Allah ya. Eh, tafsir apa lagi? Uh, Buya Hamka itu ya. Sudah ketemu? Hmm, surah ke-81 At-Takwir ayat 24. Ini enaknya indeks Quran ini ada tema-temanya. Untuk kita yang sudah sepuh seperti ini, belajarnya nggak susah. Yang biru bagus juga, tapi perlu nomor uh, ruwet ya, nomor-nomor dan tidak ada tema-tema. Tapi untuk tambahan, ini bagus banget gitu ya. Jadi silahkan aja nanti miliki yang mana. Tapi yang penting kita ada pedoman sama gitu dalam artian ini masih di halaman 211 ya. Yang memiliki, sudah memiliki indeks Qurannya yang warna merah. At-Takwir ayat ke-24 kita lihat apa katanya. Nih. Wa ma billahi minasyaitonir rajim wa ma huwa biqauli rajim. Cuma kan dari sebelumnya ini kan Rasulullah melihat melihat ya, melihat malaikat Jibril. Ini kan dari ayat sebelumnya sebetulnya. Dari ayat ke-23-nya ya. Nah, dikatakan Nabi itu gila. Enggak, Nabi tidak gila kan ini. Ayat 22-nya Wa ma sahibukum bimajnun Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Ini dalil bahwa Nabi melihat melihat malaikat Jibril ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi biqanin. وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إلى akhir ayat ya nih ayat yang diminta kan ayat 24 apa kata yang 24 ini Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bahil untuk menerangkan yang gaib. Yang gaib. Selama Rasulullah dikasih tahu oleh Allah. Gitu. Emang ada yang gak dikasih tahu? Iya, sesuatu yang gaib itu hanya urusan Allah. Jadi tadi kalaupun Rasulullah tahu itu setelah datang wahyu, setelah dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini kan ayat sebelumnya di sini ya. Eh wa ma sahibukum itu ya. Wa masohi hukum bimajunun Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Bukannya orang gila. Betul apa yang dia sampaikan. Dia eh, melihat malaikat Jibril gitu kan. Ada juga uh, Rasulullah tuh saat menerima wahyu itu sampai seperti orang yang ya gitu ya seperti seperti gimana gitu saking beratnya gitu keluar keringat dan dingin sampai seperti hilang akalnya Makanya ada ada agama baru. Iya, saya juga menerima wahyu sampai gila-gila. Nah, itu bohong. Ada-ada aja ya. Nabi palsu itu pokoknya jelas nanti. Nabi Muhammad nabi terakhir nanti ada dalilnya ya. Itu nabi palsu berarti udah keluar dari Islam dan dalam Islam itu murtad gitu ya. Hati-hati. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Ayat 22-nya ya. Dan sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Jibril di upuk yang terang. Ini ya dalilannya ya bahwa Rasulullah melihat malaikat Jibril. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bahil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ya bukan wahyu Allah. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam yaitu bagi siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu. Kecuali apabila dikehendaki Allah. Tuhan semesta alam. Jelas ya? Masya Allah. Ini ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga lembar, ini banyak tuh. Jadi sekali lagi saya hanya sebagai perangsang aja untuk ibu dan bapak kita mau membuka lagi Quran. Jangan jangan bimbang, jangan ragu beli Al-Quran terjemahnya. Nah, di, dibaca kita bukan bukan mufasir, kita bukan ahli tafsir tapi kita ingin mencoba membuka-buka makna Quran. Kan ada yang seperti ayat-ayat ini mudah dipahami. Nah, kalau ada ayat yang susah kita nanti tanya sama ahli tafsir. Kemudian Nabi Muhammad tidak dapat mendatangkan azab. Ini bisa dilihat surat Al-Jin. Nah, untuk besok ya. Kita akan masih men meng ingin menghabiskan program AIU-nya eh, dulu ya karena banyak permintaan untuk direkam untuk tunanetra dan mualaf dan ibu dan bapak yang ingin belajar di rumah. Dicatat aja dulu ya yang belum punya indeks Qur'annya eh, Nabi Muhammad tidak dapat mendatangkan azab. Ini bisa dilihat di surat Jin ya, surat Al-Jin surat 72 ayat ke-7. Surah 72, surah Jin, Al-Jin ayat ke-7. Kemudian Nabi Muhammad tidak khawatir terhadap ejekan orang kafir. Orang kafir kan ngejek Nabi. Itu tadi, Muhammad gila, Muhammad gila. Ah itu. Nabi Muhammad tidak gila. Itu ya. Nah ini bisa dilihat di surat Hud, surat ke-11, ayat 12. Kemudian Nabi Muhammad tidak gila. Tuh. Ya. Karena ada yang menyatakan, Muhammad gila. Enggak. Nah ini bisa ibu lihat dan bapak lihat di surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, surah 68, ayat 1-16. 1-6. Kemudian Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan manfaat untuk padarat. Ini bisa dilihat surat Yudus surah ke-10 ayat 49. Atau surat Al-Jin ayat 72, eh maaf, surah Al-Jin surah ke-72 ayat 21 dan 22. Cepat amat ya. Sebaiknya dimiliki lah ya indeksnya ini nggak terlalu mahal lah untuk manfaat yang banyak. Ini pun kertasnya <laughs> jelek ini ya, bukan kertas HVS, kertas koran. Tapi ini saya senang, ini tema-tema. Sama seperti halnya yang harganya mahal yang ini nih. 99 jam hatam dan paham Quran. Ini tema-tema Allah Robi. Kalau tamat ini, Masya Allah. Ini bagus sekali. Nih, eh, target pembaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran bisa dilihat di surah 96 ayat 1 sampai 5. Kemudian membaca Al-Quran jangan cepat-cepat. Surah ke-75. Bacalah yang tartil surah ke-73 ayat 1 sampai 7. Kemudian menjadikan pandai bicara surah 55 ayat 1 sampai 4. Kok cepat amat? Ini hanya memberikan gambaran betapa ilmu Allah tuh luas sekali. Allah Robbi banyak yang belum kita kuasai ya. Nah apa-apalah. Sama seperti halnya kita tengah ingin memindahkan setumpuk batu yang banyak sekali. Ya Allah gimana ini? Mau mindahin batu-batu ini dari tempat A ke tempat B. Gimana caranya? Kita ngelamun aja. Bisa pindah nggak dilamunin? Enggak. Mulailah dari pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa billah. Pindahkan satu demi satu setelah selesai sholat subuh. Jangan tidur lagi. Baca satu-satu kan gitu. Beda-beda ya rajin Indah sepuluh juga. Alhamdulillah ya. Mm tapi Pak Ari saya mah kalau Qurannya jangan nggak mau yang kecil-kecil. Ya nggak apa-apa sekarang di toko-toko buku sudah banyak Quran terjemah yang besar-besar ya. Itu alhamdulillah percetakan kita ada yang warna-warni malahan. Mulai pindahkan satu demi satu. Insya Allah lama-lama juga ya. Baik, baik program kita. Mohon maaf eh, kami belum bisa menerima telepon. Besok kami terima telepon ya. Ya kali ini banyaknya permintaan ingin meneruskan makhraj ya, belajar makhraj ini untuk semua kalangan mau mau eyang-eyang, mau bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucunya, mau siapa aja putra-putrinya bisa belajar. Bisa kelas A, bisa kelas B, bisa kelas C. Bisa yang baru belajar, ngerangkai, e, yang memperlancar, atau yang mahir ingin belajar lagu. Tapi sekali lagi, lagu yang kita pelajari bukan lagu seperti kori dan koriah. Karena Bukan kita tidak mau, kitanya tidak mampu untuk suaranya. Tapi yang ingin mampu nanti ada, nanti disediakan ustadz-ustadzahnya ya. Gitu. Saya hanya sekedar bahwa belajar lagu kita kalau pas jadi imam atau lagi sholat suara kita tidak palas itu tidak sumbang itu aja. Baik, kemarin sudah sampai zok ya, dilihat ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepandaian, kemahiran dan makhluk kita akan bagus ya karena dilatih. Sudah ada Ibu dan Bapak? Nih, do ri ro bal bal. Susah mengusul ini, susah. Ozo ini awalnya di sa zal zo. Sa lidah kan ke ujung gigi. Ke langit-langit di depan. Sa tarik lidahnya ke dalam jadi ral dal titik ral Tarik lagi lidahnya ke dalam lagi jadi za za. Za zi zu baz. Zu matu bi i zan nun mati ketemu za jadi ikhfa. Zu zan zan yusazna minal minal alif lam komariah. Ya. Minal muzni mazizan ikhfa. Tanwin patah tain ketemu za. Za ni za al-fatah dibaca satu, jika dihentikan man man iwad. Razilu minal muzni Dicatat. Ini termasuk huruf ikhfa ya. Saat nun mati ketemu ra atau patah tain atau tanwin. Patah tanwin itu terdiri dari patah tain, kasrah tain, domah tain, kalau ketemu huruf-huruf ikhfa yang 15 jadi samar. Ini ketemu zo ya. Huruf ikhfa berapa? 15. Apa? Hibdazana kam jada kar karsama zunta ibazin pitu za lima. Boleh. Atau tasada za jim sin sin sada taza fakoka. Itu. Zazizu ذو زنزن زن من المزن مزيزا زنزا زنزا di situ yang enaknya ain ya sekarang huruf tenggorokan di huruf huruf halki ini karena bagian dari huruf-huruf idhar huruf idhar ada enam aha kho agoha ya aha kho agoha ini ain ain au ba an idhar. Nun mati ketemu ain. Catat ya. U-nya tadi matobi'i. Saya tulis juga di sini. U oh, matobi'i. Pertanyaannya, kenapa matobi'i? Karena berbaris domah dengan waw mati. U-an. U-an. Annya nun mati ketemu ain idhar halki. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. U-an ani a'na minal. Minalnya alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Di atas lamnya ada sukunnya. Karena ada sukunnya maka dibaca. Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Itu akibat karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Kok hafal? Kan dari cirinya tadi. Oh mau hafal boleh. Huruf komariah 14. Ilahi hajjaka wa khuf akimah boleh. Enggak hafal juga. Tahu cirinya insya Allah. Minal mu'ni ma'i Matobi'i, kenapa matobi'i? Berbaris kasroh dengan ya mati. Ma'i'a, kalau dihentikan dua fatah dibaca satu, jadi mad iwat Karena tidak dihentikan, nah, ma'i'an, ini patah tain ketemu ain jadi idhar. Ya, ma'i'an, ani'a, a'i'u bar, a'i'u bar. روعا روعا عن من المعن معي عن عن Selesai ya? Apakah Quran itu semuanya angin semua? Enggak ada, ini mah cuma latihan aja gitu ya. Iya. Kemudian rin. Rin ya. Ini ini juga huruf idhar juga. Dicatat ya huruf idhar. Tadi kan ada, uh, tadi sudah ain, sekarang gin. Huruf idhar kan enam. A, H, H, A, G, A, alif, hamzah, A, ha H, ain, rin, eh, H. Ini rin ya, Pak Fauji. Nih, Pak Fauji juga udah belajar nih. Alhamdulillah ya. Udah, udah pinter atuh. Putra bapaknya juga ustad Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah ya. Iya, kita juga uh, akui aja bahwa Islam kita kan umumnya Islam keturunan. Karena ayah ibu kita alhamdulillah muslim, muslimah, kita jadi muslim, muslimah. Nah, tetapi kan kita perlu diisi ilmunya. Nah, itu. Untuk mengisi untuk mengisi ilmunya. Ini ro ya sekian. Rin. Rin kalau belum berbaris, kalau sudah berbaris jadi gharigo. Gharigo bal. Gharigo bal. Rum atau bi'i. Rugan. Oh, Mbak Putri. Nih. Rugan. Oh, ya. Rugan. Oh, guna kan, ya, kan? minal murni maghiran ghanira. Ya, Ru kan? jadi apa? Catat di sini. Bu. Mato bi'i. Kenapa mato bi'i? Berbaris doma dengan waw mati. Gonnya nun mati ketemu rin. Idhar. Idhar halki nun mati ketemu Rin. Ghani ghani ghaghna minal alif lam qamariyah mughni maghi rinya matobi ikana berbaris kasrah dengan ya mati maghi gon patah tain ketemu gen idhar ghani gha dua patah dibaca satu jadi mad iwat. kok cepat amat kan direkam diulang-ulang nanti ya makanya diulang-ulang ghari ghabar غروغا غنغن من المغن مغيغا غنغا غنغا Minalnya jangan minale, jangan diekan, itu bukan kol-kolah ya. Sekarang fa. Fa itu F, ya tidak ada P dalam bahasa Arab. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu mata bi. Fu fan, fannya non mati ketemu fa jadi ikhfa. Nah, bunyi M, bunyi M tapi samar. Fufan fanifafna minal fani fa fani fa Dua fa tadi baca satu jika dihentikan jadi mad. Ayuwar. Itu itu aja kok. Makanya saat di ta'lim itu dibagi lembaran, dibagi pertanyaan. Qurannya saya saya ketik di komputer, kemudian di bawahnya ini jadi kosar, ini jadi matobi ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Quran mah itu-itu aja. Makanya saya nggak ngerti kok tajwid nggak nggak pinter-pinter. Kenapa? Ada apa dengan belajar tajwid? Coba buktikan. Belajar tajwid itu mudah. Apalagi kalau ibu dan bapak menguasai komputer. Di, di copy, wih program-programnya banyak sekali. Mau dari Arab, mau dari Malaysia, mau dari mana, banyak ya program-program untuk Quran ini. Yang penting kemauan. Kemauan ya. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada niat ikhlas karena Allah untuk belajar susah. Itu. Fa ya. Fa fi fu baf fu fan fani minal mufni fi fan fani fa Pak Ari kalau saya nggak belajar sama Pak Ari nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa sama siapa aja ya. Pak Fauzi juga. Saya mau belajarnya sama istri saya aja. Istri saya udah pinter kok. Oh boleh, boleh. Biar istri-istrinya lebih jadi pinter, suaminya lebih pinter, kita jadi muridnya <laughs> gitu ya. Sekarang kof. Ini huruf ifa juga. Fa kof sama. Kokiku bak. Kokolah sugro karena di akhir jadi kubro. Kokiku. Kosar kan? Pendek. Kosar itu apa? Bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjangnya. Kosar itu huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Kosor sebenarnya. Tapi lebih enak kita bahasanya kosar <laughs> gitu ya. Sudah di Kokiku. Kokiku bak. kok Ikhfanya abad. Ya, nun mati ketemu kof. Abadi itu apa yang sangat. nya matobi kan, idem ya. Pokoknya setiap di awal matobi itu. Maksudnya ini yang ku nah ini. Ya kebetulan di contoh ini semua matobi nya Ku kan kan, ya kan, kan minal muqni Qaqiqu baqa. موقا قد ققن من المقن مقيقا قنقا Ikhfa. Sekarang kaf juga ikhfa juga. Ab'ad di dua ini ya. Ab'ad itu apa? Jauh bunyi N-nya jadi ongnya banget. Kaf. Kaki kubak. Kalau tadi kol-kolah kubro, karena Sugronya di akhir. Sekarang baksinya hames Tulis di sini. Apa itu hames Hamas ini diantaranya kalau ta sama kaf mati. Ini kapnya kan mati. Ada huruf Hamas itu bukan hanya dua. ya. Ada yang huruf Hamas itu hidup. Ha itu ya. Nanti kita belajar huruf Hamas yang lainnya. Sementara huruf Hamas yang kita ketahui adalah kaf dan ta kalau dia mati. Kalau nggak mati mah enggak. Allahu Akbar. Itu kan ak. Tapi nggak Allahu Akbar kabiro. Enggak. Allahu Akbar kabiro. Biasa aja. Hamas itu kalau ta sama kapnya mati. Tapi ada yang nanti huruf hidup jadi hamas juga. Kakiku bak. Hamas. Bak. Kakiku bak. Kukang. Ikhfa. Banget ya. aba ditahan. Kukan kanikak minal mukni makika kanika. Lagi. Kakiku bak. كوكا كنككن من المكن مكيكا kanika itu lam sekarang ya lalilubal Lulal. Lah, lu-nya matobi'i, lalnya nun mati ketemu lam jadi idgom. Idgomnya idgom tulis. Idgom bila gunnah tanpa dengung. Kenapa? Karena nun matinya ketemu lam. Lalnya lam mati, hukum idhar lam mati. Kenapa? Karena lam matinya bertemu selain lam dan ro. Di sini lam matinya ketemu nun. Minal alif lam komaria, minal mulni lamnya idhar hukum lam mati. Karena lam matinya ketemu nun. Mali matobi'i lannya kalau dihentikan mali la mad iwad. Karena tidak dihentikan ini di sini tanwin atau fathah ketemu lam. Kasih stabilo ya, kasih warna-warni. Eh, patah tain ketemu lam, jadi idgom bila gunah La nila, dua patah dibaca satu jadi mad iwad. Pahari Qur'annya ditandai di stabilo. Boleh, boleh kan tujuannya bukan ngotor-ngotorin, justru dipelajarin. Quran itu bersih sekali punya saya mah karena nggak pernah dibaca. Aduh nanti dihisab ya, jangan sampai Quran banyak nggak dibaca. Baca karena Quran itu untuk dibaca, dipahami, dipedomani dan diamalkan. Tidak sebatas untuk bacaan aja walaupun membacanya juga sudah ibadah. Laliluban laliluban la lilubal lulallaninalna minal mulni malilallanila la lilubal lulallaninalna minal mulni malilallanila lanila enaknya di situ mamimu mubam bam. Mu mam. Idgham Ma'al gunah atau nun masih ketemu mim kan? Mu mam mu mam manimam mimati idhar hukum mimati ketemu nun. Mumam manimam minal mumnima mimam manimam Mamimu bam. مؤمما من ممن من المؤمن مميما gunah ya atau mal sedikit lagi nani nuban nunan naninan naninan naminal munni maninan nanina ini agak takut ya nani nuban دون النننن من المن منيننننا واوي وبو لن ووون من المون موي وون واوي وبو ووون من المون موي وون Hahi hubah idhar. Huhan idhar. Huhan ha dada. Huhan haniha naminal muhni mahihan haniha. Kok gitu amat kan lagi belajar. Nanti mah kurang gak? Alhaqumut. enggak begitu. Alhaqumut takasur. Lagi belajar aja ya. Hahi hubah. Mas Jaka sampai ngikutin. Huhan hanihah na al muhni mahihan haniha. Ya yiyubai. Lin. Lin. Patah dengan ya mati atau patah dengan waw mati. Ya yu yan. Yannya jadi idgom biguna Bu Yayu. Beresti. Yuyayyaniyaina minal muini mayiyayyaniya. Kata Bu Ani. Eh, mudah banget. Emang mudah ya buat Insya InsyaAllah lah semuanya belajar. Hari ini taklim seperti biasa ya. Sabtu dan Minggu. Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Diteruskan dari jam 1, jam 13 sampai 17. Ahad pun sama. Uh, Tolong ibu dan bapak dibawa Quran terjemahnya ya. Kita akan belajar tematik indeks Quran tadi kita pelajar, kita teruskan di taklim. Jadi eh, bawa indeks Qurannya, bawa Quran terjemahnya, bawa tahsin, tajwidnya, bawa buku sama pulpennya. Kalau besok belajar bahasa Arab terjemah perkata ya. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 Kabar gembira untuk ibu yang ada di Buncit 4, Mampang. Setiap hari Senin saya ada di Masjid Hidayah, Al-Hidayah di Multika, di Musola sana. Ada ya silahkan. Dan Senin ini saya bawa infokus, bawa komputer juga di sana. Ibu dan Bapak terima kasih. Mohon maaf SMS-SMS banyak sekali ada 20-nya ini tidak sempat saya baca karena memang materinya padat. Satu jam ini memang waktu nggak cukup ya. Harusnya banyak jamnya. Dan kita nanti oleh sebab itu kita teruskan di, di taklim nanti. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.